Ibrahim wal maqalatu asal disata asyarota. Wal maqalatu timakala asal disata asyarota kang kaping terus. Terus ahada asyaro ngantos disata asyaro ini pokoknya mabni fakhas. Wal maqalatu timakala asal disata asyarota. Tapi asal disata asyarota. Kang kaping telulas iku anil hasan al-tasbih wa Sangking kakritano saking Hasan Basri Roteng Wawa bawa teh Hasan Basri ku min akal kiri tabi Setengah sangking gede-gede ini Ngomong tabi masuk masyur Hasan Basri ku rawi sangking Sayyidina Ali Rata-rata Sayyidina Ali sampai kita Yang ini buat kita Hasan Basri Nah, Arab itu sangking Di atasan Abu Hurairah Makalah yang ngeten man la hmm. ada balaru itu berarti la malah. Man desa pale wong la ada. Iku rano tata krama iku maujud baru kegiman ma'awahi ta'ala sertane Allah ta'ala wa ma'al khalqi dan sertane makhluk. Wong sing radi akhlak ning kersane Allah lan ning ngarepe makhluk iku berarti la malah. Iku rano ilmu iku maujud baru kegiman. Yutat tukang den anggap apa biyen. Wong ra diadab berarti dianggap ranjiran. Pinter kaya apa ora diadab Allah dianggap ranjiran. Waman disapane wong la sabra iku ora ana sabar maju tahu kedeman. Ala bela ya ing atase nanggung. Rong Jawa ngempet anane boro-boro bala wa adal khalqi lan oleh nglarakno makhluk. Wong sing ora sabar nak dikomentari wong elek jelek ya, ibu ora sabar jelas Wala masyaqqati syina fil ma'asi. Ane ngatasé repote di masjid ya. Wala ada ifara ini lan ora sabar nekani pira-pira. berarti lagi nalar lagi ono aku mujud baru ketemu. Yo atu kan dadi itu mau bi. Terus wong ora sabar dianggap berarti aku. Jadi misalnya sampean wong ora pegatan rata-rata ora kok perkara gak iso nafako ya mergo ora sabar. Mesti sampean nafako ibu cil kadang kuat, nukono omah kuat, nukono mobil kuat. Tapi nek sampean dicitoi ibu cil kadang ra kuat. Ibumu sama ini senang ngomong dia, oke aku kan. Quran itu. Saya kucu so dikom itu. Nah nanti zino atau saya fahisha. Ila ya ina di fahisha Kau nak seneng itu kadang jibilah, misalnya cewek elek panjang, bujumu roh cah ganteng masuk. Tentu spontan komentar wong kok ganteng ya, itu kan jibilah. Watak ini jadi normal, jadi dari ini ganteng gue elek. Gue gak terima. Padahal kamu roh ngayu ngayu sing gak nduwe tujuh ya kumpul kok ayu Ini ini? kau kok pikir pikirku yang menimbul padha coba itu. Nah itu kan artinya selama ini kita tidak cerai itu karena sabar, bukan karena kita sudah cukup minum. Aku dia murid, dua santri yang mereka sabar, santri yang bulat. Kok santrimu nongko gue yang mereka sabar, orang kiai yang bulat bulat. Udah bulat dia zaman akhir. Tapi ya dia gara-gara sabar itu agama ini jalan. Mana yang dikatakan Nabi, gue itu sing sabar, falan tuh tuh khairon ahsana wa ausa aminas sobri. gue kudu sabar, rasa bakal tiga rezeki pangeran sing ahsana wa ausa aminas sobri sing loyapi. Anu luas, ausa luas dibanding Allah ya agama iki mlaku ya karo kaya kaya nyabari umat wali somo nganti ngono barokae mergo nyabari umat sing awam, sing muat-muat ibu somo merasa sabar alasan itu ahi mungkar macam ahi mungkar udah sabar itu sesuatu yang kalau uang minum kalau wong macam-macam jadi ya itu sabar Sewu pas ngedori Fagelang nanti keramat punya dari tonggo ini sing pecat. Yen bakarin nang Lirboyo kemot. Ya, Ulama-ulama Jombang lu nganti do keramat punya dari umatnya sing preman-preman. Sing dari ra Jombang juga. Sing hijau-hijau ya, sing apa? Kira usum dei dapat. Kok ini khilafah, no? <laughs> ketertiban, ada yang ketertiban, ya. ya rawan aku. Kemudian mulai dicek dikawal dikawal dengan jadi tahu semua sabar, ada komentar. Enggak sih di sabar secara intelektual, merasa sabar secara kecangkeman. Kalau gue milah Islam moderat, komentari Islam ekstremis, yang Islam garis keras sampai komentari Islam nopo modern. ini sabar guyu guyu ya, lagi cangkem melek. Wah, kamu guys tateman itu jenenge ra sabar. <laughs> Nglawan nopo? Sabar iki pokoke timbar. Kaya ana apa? Makhluk Pak. Makhluk sing Waman la sopro lah, latina lah. Waman la sopro lah, Kalau tak cerita nih di kalau saya nggak ada sanat, kalau pun ya ke tambah dua itu kan sinau kita beri berikut terus kolorian zaman sekarang sering sinau kita kita beri nah ini tentang bukhori kalau sering sinau beri Imam Bukhari gaya alimi ngonten tentang ahkamul jiji itu beliau juga kita berikut kita berrokok bab tentang riwayat-riwayat yang dari hati hati itu rofi rofi itu pada tipis utawi sensitif apik Kaji Nabi juga menuso. Menuso itu artinya ya dua sisi bahwa beliau itu orang Quraisy. Kalau Nabi dia punya sisi bahwa beliau itu orang apa? Juga punya sisi bahwa beliau itu seorang Nabi yang harus adil, harus orang di depannya setara. Ya punya sisi bahwa beliau itu seorang akromul khalqi yang harus menghentikan yang seakan-akan angkuh. Tapi ya punya sisi bahwa ciri utama akromul khalfi itu justru harus sopan. Tapi juga punya sisi-sisi beliau itu orang yang muka sapa, sehingga kadang ngomong gak masuk akal, kan gak masuk akal. Mereka ini urusan sama, urusan Nanti Nanti dari sisi bahwa beliau punya keluarga, seorang lagi bahwa beliau adalah seorang manusia yang punya keluarga. Ini pun kalau ngomong terlalu itu rasanya. Misalnya kalau pulau ya itu dulu kandung dua paman, misalnya paman pulau rapati so misalnya. Terus kowe komentar itu oh, paman itu gue goblok. Aku juga rasa mau kok komentar kok aman kowe elek. jadi tuh kebroken. Kayak sing komentar Atau komentar yo lali tak wae dhewe. Contoh gampang ya dari rumah. Sayyid Abbas itu rak paman kan paman kandungnya Nabi itu termasuk Sayyid Abbas. Ya, paman kandungnya kan Abu Talib termasuk sinten Sayyid Abbas. Ada ya Abdul bin Abbas. Ketika perang Badar, saya apa sih melok balane wong kafir. Ketangkep pas ditawan ambil orang Islam. Apa? Ditawan. Karena ditawan ya ono sebab ansor sih. Pokoknya orang kafir sing ketawan, saya udah disiksa. Iya kafir. Fakala modali ka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Asal agudari. Nabi berkomentar rumot terus nangis. Nangis Bahasa Abu Dalib, Nabi merasa nggak nyaman. Akhirnya Nabi batu subuh tidak menghentikan. Banyak Nabi paling senang menghentikan batu subuh. Ya kadang-kadang kalau jenengan ngasih bab subuh nyati tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi masih roh Nah, mereka ngendikan baca subuh. Terus ketika Nabi ngasih. saya ini Nabi, saya tidak akan menghalangi kalian ada tawanan yang engkau tangkap. Ya, ya, kamu punya hak untuk melakukan tawanan yang anda tangkap. Terus Nabi melihat tiga, itu masyur. Ya Ayu berabu amu Rasulillah bina rosayati Rasulillah. Ayu berabu amu Rasulillah bina yati Rasulillah. Kue kota nabu ipaman pun arepku. Terus sahabat nangis. Nangis ngusulno pamane kon merdekakno tapi kan lepas songkotawan. Karena Nabi manusia punya sisi bahwa dia punya keluarga, beliau punya paman. Sehingga ketika Nabi ngendikan kenabian, dia berbarengan dengan ngendikan kekeluargaan. Salih si masyur, Fatimah ditimbali, Abu Lahab ditimbali, terus beberapa so keluarga Sofia ini dulure ada ya berarti nopo terang ini, nah, cara Arab aman, dulure bapak nopo aman gitu pak bapak tak lanang kan aman tau oh, itu ama ama nah dulur ibu gitu kan kola ya eh, dulur kok ada ya Sofia itu dulur ke apa ya Alhamdulillah tu amuhu wa abbas ya, ada Sofia tun amatuhu dan tidak jadi dulur apa sih itu namanya situ Amma jadi itu kan Sofia jadi nanti kita kata apa bulik apa bukti? oh ya nanti orang apa itu ya Sebab bapak am ama, nak kau ibumu kol, kholah. Jadi kembali. Tapi sebagai nabi ngedikan gini ya Fatimah la uhni angki saya. syai'ah. La uhni angki minawahi saya. Yes. Fatimah kau yang ngamal-ngamal dewi aku dewi ra jamin Ya Sofia amata Rasulillah la ugni anti minallahi Saya terus nyebut Abu Lahab nyebut beberapa Oke, sebagai nabi, nabi sebagai nabi, nabi harus adil. Siapapun orangnya harus menjaga amalnya sendiri. Saya tidak bisa berkutik apapun di depan. Tapi Nabi ya unik, begini. Nabi sebagai keluarga ngendikan begini. Illa Analakum rohiman saat dulu ya di jadi piye-piye gue be aku ono hubungan roh. Kok yo tak teles-teles, mana tak teles sih yo tetep ono beda. Tetep ono. Nah ini yang diabaikan oleh orang-orang ekstremis, oleh santri-santri yang gue khawari Santri-santri yang pakai koyo khawarij, ono anak keluarga dia ini ora pati alim, ora pati soleh. Oh, keluarga ini kok koyo akan-an kalau orang gus beling, orang butuh nih kok beling, oh mana ada kiai, nabi di anak. Orang orang besar yang syariat kiri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Bongi itu orang lain. Ini kalau suwon tradisi dan Jawa, ini itu terus kalau orang hormat. Kamu nawir ya sana saya contoh porsinya gitu. Itu yang level atas ya Mbak Munawir Wong hormat bangun, ya hormat anak, ya, wong hormat karwani, Jadi meskipun akhirnya beda, tapi tiap itu orang hubungan kok. Akhir, di ada hubungan. Ini penting kalau terang. Karena ya Nabi itu punya sih masalah Nabi ya kadang ngerti Ahibul Arab di salasin. Mereka di ani Arab itu kadang seneng wong Arab. Jadi irion aku ya wong Arab. Tapi Nabi sebagai Nabi kadang berubah. Wong Arab itu saya wailun lil Arab, wong Arab usial dengan, Wong kok ngusir Tapi Nabi ketika soal wong Ansor semangat berdengung ngomong berdengung Gede ngomong kan kau. Tapi nak tenang ya orang eh sing ngusir aku gitu. Karena sama si dua sisi ini sama-sama nyata, dua sisi ini sama-sama. Beda saya ini dengan nggak teman-teman, ya gede mereka kafir. Kepas pas lagi nabi tidak manisian, kue mau urun, penyumbang eh, penyumbang Nyumbang semua. Eh, kecangkeman. Sing ketika Nabi di wong kures yang lindungi Abbas, saya Abbas wong Ansor ora mau wong Ansor melok-melok ora wis terlambat. Sing lindungi Nabi zaman yang Mekah. Saya tahu. Eh, Sampai misalnya ketemu kulo, ketemu gede. Zaman gua mondok ada duit ngurusi bapakku, mungkin paman-paman kulo, tonggo-tonggo. kene aja ketemu gede nakalan sengalim kalau rasa no pas bodoh mau nggak wes ya semua mau ngomong ngono kafe gue kudu sadar sisi sisi ini gue ketemu ngalim ketemu gede kayak rasa no ilmu dari zaman mondok mesti keluarga Nanti gue tak warai ya, uang itu kudu sabar, sabar gue macam-macam, termasuk sabar ala adel. Kalau komentari uang sing elek, kudu bok, sabar itu masuk yang film gue. Nabi umur. Nah, orang-orang yang khawarij atau orang-orang yang terlalu ekstrim, itu aja mau ngapal hadis-hadis yang sepi ya, misalnya, Fawa walau sarakot Fatimah tu bintu Muhammadin aku tak tuh ya. Aku itu adil dari Nabi. Umpama Fatimah itu sing nyolong, tetap tak ketok tangan. Terus hadis itu juga ada dalam hadis itu ketika Nabi dengan posisi nubuah, dengan posisi memang ada kemungkinan bahwa andai kan Fatimah pun mencuri sama Nabi dipotong. Nah, tapi dari saya, dari kitab-kitab yang ngalim-ngalim termasuk Fatul Bari, termasuk Syekh Muhammad, termasuk Habib Zainul Sembil. Semua syarrahul hadis mensunatkan ketika mensarai hadis itu lau sarakot Fatimah itu walau guna di buku walan tako adani. Tetap kita memberi sarah lau adalah sesuatu yang mustahil. Andai kan andai kan Fatimah mencuri walan tasriko Fatimah dan itu nggak akan terjadi pada Sayyidah jadi kita harus punya sisi mahabbah, ya, punya sisi mahabbah. Sehingga ketika diri lausa atau Fatimah itu tentu kita komentar di sananya dan itu nggak terjadi pada sehingga ada girotul mahabbah. Ya ada apa? Ada gelombang. Oh coba terus montang-montang hati sokan Anak ah, putri putune nang gelo nangin ya, berarti kira ati maha. Terus sok suci kaya anak putumu ora elek. Kaya kaya kowe Muhammad. Sangka kejadian elek menan. Itu sampai seperti Mana kata dia mau dipera baru, kayak mana kayak yang soleh, leren perkara ini soleh lah iso maca kan anak um biasa kecang kemana um anak kiai itu iso maca kita panjang um anak kiai jadi kiai akhirnya anak kiai alim lah jadi kiai kemarin alim yo cangkem mulai bu? oke malah baru orang baru orang oleh karena nabi pun punya sisi punya sisi keluar, buktinya nabi pernah didudukkan Allah tidak sebagai nabi milik umat semuanya dulu Meskipun Nabi tentu bahwa arsal naga ila kafatal dinasi kasir wa Tapi pertama jadi Nabi kita oleh Allah wa angkir akal aku. Tetap Nabi kan mikir keluarga. Lu rasa kecangkeman, aku macam Quran aku akeh Bang. Gitu. Jadi artinya apa? Nabi sebagai keluarga tentu ada prioritas wa angkir akal akrobin sama misalnya bahas sebagai kiai oke sebagai kiai milik umat tapi saya punya anak, punya istri. Kitabnya Allah ke saya dulu ya, ku anfusakum, wahalikum. Ku ayo balai balik, ayo wong merkodi umat. Itu umatku. Umat itu nomor loro tau, itu nomor siji ku. Wah, adat mubalai nama mu anak. Ibu juga yang regani aku barang regani. Panjang gue yang keliru. Nah juga ngomong Joko kenalan juga anak rapati. Nah juga ngomong Joko oke, oke saya vision anak. Mulai anak kan sabar dia orang entuk sang. Mulai mau jopo. Lakuan kok orang oleh. Kanjeng Nabi bila tetap manusia punya sisi keluarga, mulai prioritas wa angkir asyirotakal. Tapi sebagai nabi milik umat ya ada Mama wama naga ilaka fatal. Kita sebagai keluarga kena hitopku wah ini Kau kau makum Nah ini yang dilupakan wong wong alim sama akhir, hampir sing rontok-rontok ekstremis, ah, selalu sebab keluarga kita hormat kiai tok anak putune sombong kelakuan yo ya, Aku itu sopo. Zaman kiai ku mondok boleh ilmu itu tahu tanggung. bisa boleh, tok mesti keluar. Kata saya misalnya. Saya mondok kalau di bapak jenis Nur Mungkin di antara gara-gara saya mondok, jatah dulur-dulurku mungkin didol. Kalau saja misalnya bapak di sawah hitung dok, hitung kotak, dulurku itu. Karena saya mondok misalnya butuh kitab mungkin ada satu kotak yang dijual untuk saya. Padahal satu kotak yang dijual untuk saya kan terus tinggal enam, tinggal berapa? Padahal nanti setelah enam warisan dibagi saya tetap ikut nimbrung yang warisan tadi itu tadi. Karena yang dijual masih milik publik, milik umum, milik apa? Berarti kamu gara-gara mondok ngambil nggak jatah yang mestinya milik dulu kamu? Nggak jawab ngambil. Ya betul. Apalagi nasi didol itu nganti enam kotak. Sehingga kita harus memperlakukan khusus di keluarga. Kalau hormat misalnya misalnya di bangun selatan mungkin itu itu macam-macam. Meskipun tentu beda hormat kita sama Kiai Induk sama yang lain. Tetap gua ono beda. Kayaknya ada ulama yang mengatakan ilal mawat data fil kurba itu mahabbatu korobati Rasulillah senang kerabatnya kan ini. Sehingga semua tradisi diai hormat para habaib itu tradisi dan itu jelas soal silsilah logikanya. Tentu ya ada ukurannya, semua itu ada ukurannya. Iya, oke, ya, tapi ya. Pemenang nak rian yang saya ulang dulu itu keluarga misalan mingguan kadang anak ibu alim ada Mekah. Di Mekah misalnya aset tahu mau sambil lihat si mondok Mekah sudah ada duit saya kirim mondok Mekah ada e satu juta. Di sawah kadang di sawah itu ngedok ini rumah nontonan di sini. Anak sing alim di pondoknya Mekah di dalam sawah patah kedok. Jadi tinggal dalam kedok. Nah kalau saya mau Mekah mulai melok warisan sing tiga kedok. Jadi dia bantu separuh, cinta nonggo gula ilmu di Mekah mulai sih untuk jatah warisan masal Besok ngono omongannya paling didengar Sale dulur-dulure nyambel dekne karek mangan. Dulur-dulure melok masak dekne karek mangan. Yang ngono kadang yo ya mau eh kita. <laughs> Dulur dulur oleh, dulur ora oleh. Lalu kula niku hormat ke dulur-dulur kula. Padahal kalau nih zaman udah rapat ngetek dunia, zaman malah ngetek dunia orang ilmu nih wajib pakai malah.